Selamat siang Pak Roma. Selamat siang. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini aneh-aneh saja. Kalau mau cari uang, jangan dengan cara-cara begini. Mari kita berdendang saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan terima kasih Pak Roma. Pak Zainal, silakan kalau pendapat sih saya sih begini ya mungkin pemerintah itu untuk menaikkan pajak jadi kan banyak ya perusahaan-perusahaan besar dia, dia dimasukinya ke untuk iklan besar juga mungkin dia pemerintah kurang pemasukan gitu kalau pendapat saya pemerintah sebetulnya kalau mau pemasukan pajak lebih besar koreksi dulu ya birokrasinya ya dari kantor pajak dari petugas yang di jalanan yang di biasuk nah, itu kan pengusaha terus terang malas bayar pajak ya begitulah kita dimintain bayar pajak tapi kita ada kesulitan ditekan sama aparat kita mau ngadu sama siapa mengadu sama kantor pajak juga dia nggak mau tahu ya akhirnya ya yang kena ibadah kita terus terang malas bayar pajak ya begitu ibaratnya untuk usaha itu Nah, nggak nggak dikasih kenyamanan gitu maksudnya kalau pajaknya pun meningkat ya pengusaha dikasih kenyamanan lah malingnya itu punglinya itu dibuangin masa nggak bisa buangin pungli begitu dari dulu nah. Gitu. terima kasih Pak Zena oh, Pak Leo Ya selamat siang Selamat siang, silakan Bapak Ya Bu, itu kalau kantor pajak mau mengurangi biaya promosi ya sama saja ya Karena kita kalau iklan gitu kan bagi perusahaan yang mengiklankan kan pendapatan jadi ya sama aja 50-50 gitu terima kasih demikian terima kasih kemarin Pak Pak Martin selamat siang Pak silakan siang ya, halo iya silakan selamat siang Bapak iya mengenai pembatasan iklan saya rasa memang perlu juga karena memang iklan seperti iklan farmasi sama iklan rokok itu kurang tepat sasaran mendingan biaya-biaya itu ditaruh untuk biaya-biaya yang difokuskan untuk pendidikan atau yang lain-lain gitu. Ya. Oke, terima kasih. Valeo, selamat sore. Selamat sore Bu Kiki Iya silahkan Pak Iya baik Ibu Kalau kita biaya promosi berkurang kan otomatis kan lama meningkat Nah misalnya saya waktu mau promosi saya dibatasi Otomatis kan pasar M saya mengiklankan eh, promosi di pasar M Otomatis kan eh, pembayaran pajak pasar M untuk pendapatan pendapatan kan berkurang Itu kan sama saja Sedangkan uh, uh, mempertimbangkan hal ini Nah itu tak ada efeknya sama sekali gitu Terima kasih Terima kasih Pak Leo